Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan akidah Mendebarkan sunnah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Para pendengar radio muslim dimanapun anda berada Rahimani wa rahimakumullah A'azani Allah wa iyyakum jami'an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar radio muslim dimanapun anda berada Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan di sore hari ini kita berjumpa kembali dalam acara pembahasan fikih kesehatan kontemporer terkait puasa Ramadan. Di pertemuan yang ke-9 alhamdulillah kita masih bisa Allah izinkan untuk berjumpa dan bersua kembali dalam membahas pembahasan fikih kesehatan kontemporer ini dan kita telah Allah mudahkan ya, sampai di hari menyelesaikan puasa hari yang ke-9 dan malam ini kita telah berada di malam yang ke-10 Ramadan 1440 Hijriah. Ya, hampir sepertiga dari bulan Ramadan telah kita jalani atas izin nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk senantiasa bisa beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan Ramadan dan juga bulan-bulan luar di bulan-bulan lainnya di luar bulan Ramadan. Salawat berikan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita yang kita cintai yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga senantiasa semoga senantiasa uh, salawat itu tercurah untuk para sahabat beliau, keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pendengar dan Muslim dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di pembahasan tentang kebiasaan tidur setelah sahur yang tidak baik bagi kesehatan. Ya, ini maksudnya adalah tidur di waktu subuh, ya. Di mana waktu tersebut adalah waktu yang penuh dengan barokah. Rasulullah SAW berdoa untuk umatnya keberkahan yang sangat banyak di waktu ini dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Dan doa dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, Eh, Nabi berdoa untuk umatnya Allahumma barik li umati fi bukuriha ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya yang kita telah membahas tentang makuhnya eh, tidur setelah subuh ya, atau setelah waktu sahur yang mana e, tidur tersebut bisa mencegah rezeki ya bisa menghalangi keberkahan rezekinya juga dan pada kesempatan sekarang kita akan masuk mengenai bahaya pola tidur setelah subuh secara medis. Ditinjau dari segi ke kesehatan. E, secara medis pola tidur setelah subuh itu kurang sehat. Perlu diingat yang namanya pola hidup tidak sehat bukan sekarang akibatnya dan dampaknya yang terasa langsung akan tapi akumulasi dan akan terasa di usia yang sudah mulai menua. Sebagaimana para perokok itu mengaku saya perokok tetapi masih kuat nih olahraga masih sehat ya jawabnya ya nanti kita lihat ya ketika sudah akan tua nantinya akan banyak keluhan-keluhan yang muncul dari oh, orang perokok ya terkait dengan kesehatan di usia yang sudah senjanya nanti sehingga tidur setelah subuh itu tidak baik untuk kesehatan karena saat itu adalah jam tubuh mulai melakukan metabolisme dan pemanasan nah jika kita tidur lagi maka ibarat kendaraan yang tidak melakukan pemanasan ya kita bangun langsung jam 7 atau jam 8 pagi maka akan terasa lemas dan kurang ber, bersemangat tidur ya setelah subuh juga kurang sehat sebagaimana dijelaskan oleh seorang ulama dan juga seorang tabib yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau berkata wa huwa mudirrun jiddan bil badan li irkhaihi al badan wa ifsadihi lil fadalat allati yanbaghi tahliluha bir riyadhah Nah, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan karena melemahkan dan merusak badan. Ya, hal ini disebabkan sisa-sisa atau ya sisa-sisa dari metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga dan atau beraktivitas jadinya tidak bisa terurai karena di bawah tidur. Ini sedikit gambaran tentang mudaratnya e, tidur setelah subuh ya dari tinjau dari sisi kesehatan. Para pendengar radio muslim dimanapun anda berada, jika memang kita sebelumnya ya begadang dan harus perlu tidur ya diusahakan tidurlah setelah matahari terbit ya. Misalnya kalau ada perluan atau karena sedang jaga shift jaga malam ya misalnya. Maka hendaknya tidak tidur langsung setelah subuh. Tetapi tidur setelah matahari terbit sekitar jam 6 pagi atau jam 6.30 waktu Indonesia bagian barat atau waktu Indonesia secara keseluruhan. Ya, Ibnu Qayyim berkata, di antara yang tidak disukai adalah tidur antara pagi dan ketika matahari terbit. Ya, wa minal makruhi indahum kata para kata ya, di, antara hal yang tidak disukai di kalangan para ulama wa minal makruhi indahum andahumu e, baina subhi ya wa tulu'i syams ya. Tidur antara salat pagi dan dan ketika waktu matahari terbit. Karena tidur pada waktu itu kurang baik ya. Sampai-sampai jika seorang berjalan atau safar sepanjang malam mereka tidak diizinkan untuk duduk uh, dalam kurung ya uh, tidur dan istirahat sampai matahari terbit. Beberapa ulama yang cukup sibuk melakukan seperti ini ya, mereka tidur sebentarnya setelah matahari terbit baru kemudian berangkat bekerja dan mengajar. Sehingga ya bagaimana caranya supaya kita tidak tidur setelah subuh lagi atau setelah sholat uh, subuh ya. Ya, memang ya kita sama-sama maklumi ya godaan untuk tidur setelah subuh itu luar biasa beratnya ya terutama bagi orang yang tidak biasa untuk menahan kantuk itu sangat berat sekali ya namun ini hanya masalah kebiasaan saja kunci utama mengubah kebiasaan adalah mencari kegiatan lain setelah sholat subuh ya sebisa mungkin ya, bukan kegiatan mandiri ya misalnya belajar setelah sholat subuh di masjid ya atau misalnya memasak ya jalan-jalan dengan anak dan kegiatan lainnya intinya jangan cari kegiatan yang misalnya kita menghabiskan waktunya sendiri itu tuh akan membuat godaan e, untuk tidur lagi itu menjadi besar ya kemudian ya godaan untuk tidur lagi itu ya sangat berat ya ngantuk pun akan menyerang dengan mudahnya kemudian kita jadwalkan kalau sudah terbiasa hendaknya kita juga punya e, kegiatan rutin yang sudah dijadwalkan setelah subuh apapun itu seperti membaca buku ya atau menghafal Quran, mengulang e, hafalan Quran ya. E, hafal hadis, zikir pagi petang, ya, doa hafal doa-doa harian, setor hafalan, ya, yang itu semua bisa menyingkirkan kebiasaan waktu tidur setelah subuh kita. Meskipun juga ada orang yang melakukan aktivitas ibadah kemudian karena setan godaannya itu cukup besar ya karena setan tidak mau dengan cara seperti itu kita menumpuk pahala ya ikhwanul fiddin ya setan tuh pokoknya paling geram kalau manusia itu numpuk pahala numpuk amal ibadah yang soleh makanya setannya besar ya, ya gampangnya ya orang-orang yang uh, belajar ya kemudian uh, apa namanya uh, ngaji zikir dan terusnya ya itu kan sangat mudah sekali ngantuk Ya, karena itu godaan dari syaitan. Syaitan tidak ingin manusia mendapatkan pahala yang sangat banyak. Ya, sehingga solusinya adalah e, cari salah satunya adalah kegiatan yang melibatkan orang lain selain kita. Ya, misalnya ajak orang lain untuk saling setoran hafalan, ya, ikut majlis ilmu pada subuh, ya, belajar, ya, baca, perbaiki Quran, ya, atau misalnya uh, ketika sudah bosan ya cari aktivitas lain yang mau mengajak tubuh itu untuk beraktivitas ya jalan-jalan pagi misalnya atau semacam itu sehingga sangat tepat kami diucapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah beliau berkata wa nafsuka in asghalatka bil haqq wa illa ishtaghallatka eh, bil batil jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik maka pasti dirimu akan disibukkan dengan hal-hal yang batil sehingga kesimpulannya tidur setelah makan sahur dan sholat subuh hukumnya makruh dan secara kesehatan merupakan pola hidup yang tidak sehat jika apa? Jika dilakukan secara terus-menerus. Ya. Kalau sekali-sekali dan karena ada hajat, ya maka insya Allah tidak mengapa. Para pendengar dan muslimin dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan berikut ini di halaman ke-49, kita akan memasuki pembahasan mengenai puasa yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita yang mengalami waktu siang lebih lama daripada waktu malamnya. Di sini jelaskan mengenai cara sehat puasa di tempat yang siangnya sangat panjang 21 jam dan bahkan siangnya bisa mencapai 6 bulan. Ya. Bagi kita yang tinggal di Indonesia, puasa yang kita jalani selama 13 sampai 14 jam ya. Dan itu stabil sepanjang musim, baik itu di musim kemarau maupun musim hujan. Paling perbedaannya hanya sekitar 45 menit, 30 menit, tidak signifikan. Ya. Dan itu adalah suatu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaum muslimin sekalian, para pendengar dan muslim di Arab sana masih ada mengalami masa yang siang itu lebih panjang daripada yang malam ketika musim panas. Kita di Indonesia musim panas, musim kemarau maupun musim hujan panjangnya malam dan siang itu stabil sekian. Ya, 13 sampai 14 jam. Hanya perbedaan 45 sampai 1 jam. Perbedaan yang cukup uh, kita katakan untuk perbedaan itu tidak signifikan, tidak begitu berefek lah bahasanya. Dan itu suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang kita syukuri. Kita berada di negara yang sangat nyaman, yang aman dan kondisi udara cuacanya stabil. Akan tapi ada negara yang eh, lama siangnya itu 18 sampai 21 jam, Masya Allah. Misalnya negara-negara di Eropa atau yang berada di sekitar kutub utara yang biasa menjalani siang itu bahkan bisa sampai 22 jam ada lagi yang siangnya enam bulan ya, di daerah kutub ya, jadi matahari tidak pernah tenggelam. Lalu bagaimana menjalankan puasa di daerah seperti ini? Bagaimana pula dampaknya terhadap kesehatan di mana perut akan kosong selama 20 jam lebih ya. Maka kita lihat hukum puasa di daerah yang siangnya 18 sampai 21 jam. Penduduk daerah tersebut intinya tetap berpuasa menyesuaikan dengan waktu siangnya 18 sampai 21 jam yaitu semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari sebagaimana dalam Al-Qur'an dan hadis bahwa puasa itu mulai dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Dan makan minumlah hingga tampak jelas bagimu perbedaan benang putih dan benang hitam, yaitu maksudnya apa? Waktu subuh atau fajar. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syamsu faqad aftara shaim Jika malam telah datang dari daerah arah sini, kemudian siang juga telah berlalu tenggelam di daerah sana, maka ini adalah waktu bagi orang yang berpuasa untuk berbuka. Hadis diriwayatkan oleh uh, eh, mutafakun alaih. Sehingga apakah berat menjalani puasa 21 jam? Maka insya Allah tidak. Masyarakat Eropa dan juga beberapa orang Indonesia yang sedang belajar di daerah Eropa atau sedang safar ke sana tidak terlalu merasakan beratnya puasa. Kuncinya apa? Yaitu tetap fokus dengan aktivitas sehari-hari insya Allah tidak memberatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah juga berfirman, "Wa ma ja'ana 'alaikum fid min haraj." Allah tidak memilih kamu ya, tidak menjadikan untuk kamu dalam beragama itu sebagai suatu kesulitan atau kesempitan. Uh, Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah berkata, barang siapa yang di tempat mereka jarak siang dan malam sepanjang 21 jam, maka mereka berpuasa sepanjang siang, baik pendek maupun panjangnya. Hal ini mencukupi mereka, ya insya Allah mereka mampu. Alhamdulillah juga ketika waktu siangnya pendek itu juga nikmat buat buat mereka. Begitu pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa patokan lama puasa adalah terbitnya dan tenggelamnya matahari. Beliau berkata, inilah dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa selama masih ada perputaran siang dan malam, maka wajib menahan diri dari pembatal puasa pada siang hari, baik panjang maupun pen pendeknya. Nah, kemudian kita tinjau dari sisi kesehatan, apakah ini akan memudaratkan? Ya, ya tentu e, secara umum jawabannya ya tidak ya. Hanya saja butuh penyesuaian di awal dan pola hidup selama puasa. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menjalani puasa di daerah yang kondisinya semacam ini. Yang pertama itu kita manfaatkan betul waktu bolehnya makan dan minum selama 3 sampai 5 jam untuk makan dan minum itu tadi. Kemudian makanlah makanan yang bergizi dan tinggi serat agar bisa menahan lapar, minumlah suplemen dan susu yang bergizi untuk mengejar asupan gizi yang tidak dapat selama puasa. Anda juga bisa makan sesering mungkin tapi sedikit ketika jarak waktu buka puasa dan sahur itu. Sering-seringlah minum dalam jarak waktu 30 menit jika memungkinkan. Ketika siang hari Anda perlu fokus dengan pekerjaan agar bisa dalam tanda kutip ya melupakan rasa lapar. Kemudian sempatkan istirahat selama siang ya misalnya melakukan sunnah qailulah yaitu si istirahat atau tidur siang hari. Kemudian lakukan pekerjaan yang berat selama berpuasa uh, hindari melakukan pekerjaan yang berat selama berpuasa di siang hari. Nah, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an, ya, beberapa teman-teman kami ada yang pernah mengalami kondisi ini selama masa studinya di daerah Eropa, ya, ketika waktu puasa sampai 20 jam. Nah, itu waktu yang sangat lama sekali, ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Tapi mereka tetap bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, ya bahkan tanpa diistimewakan seperti kita atau kita sebagaimana biasa. Bahkan mereka harus menjalankan puasa, ya. Tidak ada keringan sebagaimana yang dirasakan di Indonesia ketika berpuasa di bulan Ramadan, ya. Eh, apa namanya? Eh, waktu kerja juga dikurangi, ya. Masuk sekolah juga lebih cepat pulangnya dan seterusnya. Ya ini semua merupakan ya salah satu uh, apa namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita merasakan ke kemudahan dalam kita beragama. Maka selainnya kami himbau kepada para pendengar radio muslim dan Anda berada Ketika kita menjalankan bulan puasa di bulan Ramadan, maka laksanakanlah dengan sungguh-sungguh. Manfaatkanlah buat bulan Ramadan dengan diisi dengan ibadah. Waktu jam Anda sudah dikurangi, ya. Banyak instansi-instansi yang mengurangi jam kerjanya ketika di bulan Ramadan maka istilah dengan waktu-waktu yang bermanfaat yang beribadah di, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman kami dengan kondisi yang berat ya e, tanpa diistimewakan seperti itu jam kerja masih tetap seperti biasa jam belajar seperti biasa kemudian waktu berbukanya juga sangat lama e, waktu berbukanya e, sangat singkat ya e, maksud saya e, waktu puasanya juga sangat lama mereka tetap bisa menjalankan puasa dengan e, kemudahan ya dengan lancar atas izin karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, para pendengar ada muslim di mana Anda berada, kita perhatikan di pembahasan berikutnya bagaimana jika lama siangnya sepanjang enam bulan terus-menerus ya pada kondisi poros bumi dalam uh, titik tertentu, dalam garis tertentu di mana matahari akan selalu ada di kutub utara misalnya. Nah, jika memang pada saat itu siang hari terus-menerus atau malam hari terus-menerus, maka cara puasanya adalah dengan memperkirakan waktu siang dan malam dan memperkirakan waktu-waktu sholat. Ada di antara ulama yang berpendapat bahwa perkiraan panjang siang dan malam serta waktu sholat adalah berpatokan dengan haramain yaitu waktu di Mekah dan Madinah di mana syariat diturunkan. Terdapat hadis yang mengisahkan ketika Dajjal keluar di hari kiamat kelak, lama satu harinya ada yang seperti satu tahun, lama satu harinya ada yang seperti sebulan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan cara sholat di waktu itu adalah dengan cara memperkirakannya. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya dalam hadis tersebut. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Eh, Muslim dalam sahih "Ya Ya Rasulullah, wa ma fil ard?" Ya, wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal berada di muka bumi ini? Qal, beliau berkata, "Arba'una yaman, yaumun kasanatin wa yaumun kasyahrin wa yaumun kajumu'atin wa sa'iri ayyamihi ka ayyamikum." Di mana 40 hari dia menetap, satu harinya ada yang satu seperti satu tahun, satu harinya seperti satu bulan, satu harinya seperti seminggu dan hari lain sebagaimana hari-hari biasanya. Dikatakan di sana karena Dajjal eh, Allah izinkan untuk Allah beri izin untuk bisa menahan peredaran uh, matahari dan bulan. Kemudian kulna ya Rasulullah, kami katakan, kami tanya, wahai Rasulullah, fadzalikal yaum alladzi kasanatin atakfina fihi salatu yaum uh, ya, eh, atakfina fihi salatu yaumin. Uh, kami bertanya pada Rasulullah, pada hari itu wahai Rasulullah yang di mana satu harinya seperti satu tahun, apakah cukup baik kami salat uh, untuk hitungan satu hari saja. Qal kata Rasulullah, la la tidak cukup ya. Uqduru lahu qadrahu. Ya, dikira-kira saja ya, waktunya berapa. Ya, cari perkiraan waktunya. Sehingga dari sini ya eh, kita berkesimpulan ya waktunya diperkirakan. Ya, ketika misalnya dalam waktu biasanya itu siang hari dan malamnya berapa lama ya, sehingga kita bisa melakukan puasa bagi orang-orang yang berada di kutub utara. Lalu kemudian Ikhwan ya dari hadis ini yang kita tangkap adalah yang bisa kita ambil uh, hikmah dan dan pelajarannya adalah para sahabat ya begitu antusiasnya dalam ibadah sehingga ketika uh, Nabi bercerita tentang hal yang sangat menakutkan mereka masih memikirkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menunjukkan kemuliaan para sahabat dibandingkan generasi yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Allah telah melebihkan nikmatnya atas para sahabat dengan nikmat ilmu dan nikmat cinta akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita yang bertanya mungkin tidak akan terlintas dari kita untuk bertanya mengenai hal ini. Oleh karenanya orang yang mencela para sahabat dia adalah orang-orang yang tidak mengerti ataupun orang dari kalangan Syiah Rafidhah ya yang tidak mengerti kedudukan para sahabat di sisi Allah dan Rasulnya. Kemudian berikutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan pada daerah yang tidak ada pergantian siang dan malam Lama waktu puasanya adalah dengan memperkirakannya. Ya, beliau berkata, adapun pada tempat yang e, tidak ada pergantian siang dan malam selama 24 jam, misalnya siangnya sepanjang 2, 3 hari atau lebih, maka dibikin juga malamnya. Ya, pada kondisi ini diper, diperkirakan saja waktunya berapa. Sehingga kesimpulannya berpuasa di tempat yang lama siangnya 18 21 jam tetap dilakukan sebagaimana biasa dimulai dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Adapun berpuasa di daerah yang eh, apa namanya tidak ada waktu siang atau waktu malamnya selama beberapa waktu itu diperkirakan saja. Dan insya Allah berpuasa di daerah seperti ini yang waktu siangnya cukup lama tidak membahayakan kesehatan kesehatan selama kita memperhatikan pola makan dan pola aktivitas yang sehat. Para pendengar radio muslim di mana pun anda berada rahimahni wa rahimakumullah Demikianlah uh, pembahasan kita dalam pembahasan kitab fikih buku fikih kesehatan kontemporer terkait puasa dan Ramadan yang ditulis oleh Dr. Raihanul Bahrain, Magister of Science, spesialis patologi klinik Hafizullah Ta'ala.